Di tahun pertama dari tiga tahun ini Allah memerintahkan langit menahan sepertiga airnya, maka sepertiga air tidak turun. Dan Allah melarang bumi untuk men tidak menumbuhkan sepertiga tanamannya, maka kekeringan melajalela di mana-mana. Di tahun yang kedua Allah memerintahkan langit antah bisa sudusai nabat matriha. Allah perintahkan langit menahan dua pertiga airnya. Lalu Allah perintahkan bumi menahan dua pertiga tanamannya. Maka gagal panen makin terlebar sebalus di seluruh dunia. Nah yang di tahun ketiga Allah perintahkan pada langit untuk menahan semua airnya. Fala tuktiru qutratu minal ma' minas sama. Maka tidak akan ada satu tetes pun satu tahun tuh nggak ada setetes hujan pun. Dan setahun itu tidak akan ada satu tanaman pun tumbuh. Kasirun minan nas yamutu bisababil ju' akan banyak manusia yang mati karena kelaparan dahsyat itu. Ya, Siti Aisyah bertanya, tanya, "Ya Rasulullah, fabi mata isu, fabi maya isu nas bidzalika zaman ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, lalu manusia bertahan hidup dengan apa? Rasulullah menyatakan bitakbir wa tahmid wa Manusia akan hidup dengan subhanallah walhamdulillah wala Allahu akbar. Ya, yakfi lahum eh, majrata ta'am. Itu akan mencukupi mereka sebagaimana makanan mencukupi mengenyangkan mereka. Tapi artinya bukan memang dengan tasbih itu kita kenyang. Tapi Allah menurunkan berkah di mana mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Malaikat Allah turunkan untuk melindungi mereka. Majelis taklim seperti ini. Jadi kalau mau hijrah ke majelis taklim, di situ kita akan selamat. Itu kata Rasulullah. Nah, para sekalian itu tiga tahun. Di tahun ketiga itulah Dajjal muncul. Dajjal akan datang pada suatu kaum, berkata pada kaum tadi, Matabguna mirabbikum. Apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? Kaum itu berkata, Kasirun minna yamutuna bisababil ju' Lau tastati an ta'ti alaina ta'aman nasjudu korban lana. Banyak dari kami meninggal karena kelaparan. Jika Anda bisa memberikan makanan pada kami, kami akan sujud menyembah Anda sebagai Tuhan. Maka Dajjal berkata pada mereka, "Mana pundi-pundi makanan kalian?" Maka mereka mengeluarkan pundi-pundi makanannya. Ada yang mengeluarkan baskom, tolombong, mejikom, catering, <laughs> misting. Dajjal menggerakkan tangannya di atas pundi-pundi itu lalu mereka penuh dengan makanan. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal dan paling banyak itu adalah kaum wanita. Lalu datang Dajjal kepada kaum yang kekeringan. Mereka berkata kepada Dajjal, kami menginginkan agar Tuhan menurunkan hujan pada kami. Kata Dajjal, jika aku bisa menurunkan hujan, apa yang ingin kalian berikan padaku? Kami akan sujud menyembah engkau sebagai Tuhan. Maka Dajjal mengangkat kedua tangannya, awannya dihalau, hitam awan di atas kaum itu lalu katakan Dajjal kepada awan tadi, "Angzil ya sama matraki indak." Hai langit turunkan semua airmu. Ngegebret hujan saat itu. Apa ngegebret bahasa Inggrisnya? Deras hujan mencurahkan. Sujudlah mereka kepada Dajjal kebanyakan kaum wanita. Lalu Dajjal datang pada kaum yang beriman dan Dajjal tidak mendapatkan apapun dari kaum beriman karena mereka tahu itu Dajjal dan kau beriman berlindung dari Dajjal maka Dajjal marah dan menjadikan negara mereka kering luar biasa lalu Dajjal pergi meninggalkan kaum beriman tadi dari jauh Dajjal mengerak-gerakkan tangannya maka keluar segala sesuatu yang ada di bumi nah, itu kata Rasulullah tiga tahun sebelum kemunculan Dajjal nah di saat itulah justru Islam akan zahir Islam akan zahir ya di mana Islam akan zahir akan munculnya orang-orang pilihan Allah, aktor-aktor yang akan Allah munculkan. Yang pertama Allah akan munculkan seorang pemuda yang akan mati di tangan Dajjal. Pemuda ini adalah pemuda terbaik imannya di muka bumi. Tidak ada yang lebih hebat imannya ketimbang pemuda ini. Ya, ketika Dajjal datang kata Rasulullah, saya tidak Dajjal ilal Madinah. Dajjal akan datang ke Madinah. Wahwa maniun min duhuliha. Tapi Dajjal terhalang memasuki Madinah. Faina likuli likulli babin bawabatil Madinah lahu malakan. Karena setiap pintu gerbang dari Madinah ini dijaga oleh dua malaikat. Bisihamhim dengan panah mereka. Rasulullah menyebutnya dengan panah bukan dengan AK-47. Setiap Dajjal mau masuk di panah dia. Dajjal takut maka dia keluar tinggal di bukit Jabal Habsi. Di saat itulah keluar pemuda tadi. Pemuda ini datang menghadap Dajjal. Orang sembunyi karena takut kepada Dajjal. Justru dia datang menghadap Dajjal. Ya gulam, hal tatakid ana rabbuk? Dia ani rabbuka, hei pemuda, kamu yakin gak aku Tuhan kamu? Yang saya tahu Tuhan gak sejelek kamu, kamu mah jelek. Rambut kamu berekele, <laughs> mata kamu pecak sebelah. La araftu li annaka dajjal kama qala Rasulullah SAW. Yang aku tahu kamu dajjal sebagaimana sabda Rasulullah. Dajjal marah. Pegang dia, digergaji dari kepala sampai ujung kaki. Lalu Dajjal berkata di tengah-tengah tubuh pemuda ini, jika aku hidupkan kembali dia, apakah kalian mengakui aku Tuhanku? Apa kalian masih ragu aku Tuhan kalian? Tidak. Dajjal menyatukan tubuh pemuda ini dan bertanya lagi setelah dihidupkan. Ya gulam majita tartabun aliani ani Hai kamu masih yakin? Eh masih ragu kalau aku Tuhan kamu? Bahkan aku makin yakin kamu tidak dajjal. Dibunuhlah pemuda ini dan tidak ada lagi orang yang dibunuh setelah pemuda ini oleh dajjal. Itulah pemuda yang terbaik imannya di muka bumi. Hari ini pemuda itu sudah ada usianya 14 tahun. Tahun 2004 lahir pemuda ini di Gaza dan ini keyakinan Syekh Najib Royan. Makanya Gaza dibantai tahun 2008 sampai 2009, Desember sampai Januari 2009 itu dibantai 700 anak-anak laki-laki eh anak-anak mati karena eh, Israel mencari anak ini. Anak ini lahir dengan keajaiban. Baru beberapa jam dilahirkan, ketika mau masuk mobil dipangku sama neneknya, anak ini berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Anda sih biasa di Bakatalik. Ya budak orang bisa salam. Waalaikumsalam, jangan teh bisa ngomong gini. <laughs> Bayi itu kemudian berkata, "Ana rajulun alladhi sayaqtuluhu dajjal, fala yusallitu ahadan ba'di." Aku adalah pemuda yang akan dibunuh dajjal, setelah aku tidak ada lagi yang akan dibunuh dajjal. Ini terjadi tahun 2004. Kalau 2024 pemuda ini dibunuh berarti usianya 20 tahun. Betul itu usia pemuda. Dan diyakini oleh para ahli hadis, dia akan belajar ilmu hadis di Madinah. Makanya ada di Madinah. Padahal dia ini lahir di Gajah City. Nah yang kedua adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini akan muncul ketika terjadi banjir darah di Tanah Suci Mekah. 2018 kemarin ada terjadi banjir darah pas di Rukun Hajar Aswad. Pernah lihat ada banjir darah di Rukun Hajar Aswad? Ada orang yang jatuh dari Ka'bah, dari atas Ka'bah ya, dari puncak Ka'bah. Bukan. Oh, kalau keren 2015. Ini 2018. Ada orang yang loncat kan? Yang loncat dan darahnya tuh tersimbah di sana. Dan itu ada di Rukun Hajar Aswad. Ada orang yang iseng-isengan melihat Ka'bah itu kan ada empat sudut. Jadi nyambung lagi teh kumaha jadi panglam ini. Oh, Ka'bah itu ada empat sudut. Ada empat sudut Ka'bah. Ini rukun Yamani, disebut rukun Yamani karena menghadap ke Yaman. Ini rukun Syami karena menghadap ke Syam, Palestina, Suriah, Jordan, dan Lebanon. Yang ini rukun Iraki karena menghadap ke Irak. Yang ini rukun rukun Aswadi karena ada Hajar Aswad di sini. Pertanyaannya ini mengarah ke mana? Di sini ada banjir darah di situ. Ternyata rukun ini menghadap ke Indonesia. Semua negara yang ditunjuk oleh rukun ini sudah dikuasai oleh Eropa dan ini hadis Rasulullah. Wailun lil arabi min sadin qad iqtaraba. La ilaha illallah. Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat pada mereka. Irak bangsa Arab, Syam bangsa Arab, Yaman bangsa Arab. Indonesia Nusantara. Semua negara yang ditunjuk oleh sudut Ka'bah ini sudah hancur. Tinggal Indonesia. Apakah ini isyarat akan ada peluang kebangkitan Islam dari Indonesia? Itu yang dikatakan oleh lima ulama besar. Di momentum hijrah ini kata Rasulullah akan ada hijrah kembali. Ini betul-betul terakhir Ustaz. Satakunu hijratun bada hijratin. Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Wa khairu ahli ra'ardi ardi alladina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Sebaik-baik manusia di muka bumi di fase itu adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim, Palestina dan Suriah. nas khurujahu. Maka yang ada di muka bumi adalah makhluk-makhluk yang buruk yang tidak ada iman walau sebesar biji sawi saat itu. Walaupun sebesar biji sawi mereka tidak punya iman. Para sahabat bertanya, Ali muslimun ya Rasulullah?" Apakah tidak ada orang Islam di tengah-tengah mereka? Oh, banyak orang Islam saat itu. Lakinna imanuhum la yujawiju hanajirahum. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan. Jadi imannya cuma di casing aja. Banyak yang hijrah tapi salah hijrah. Banyak yang hijrah tapi cuma casingnya aja. Isinya belum hijrah. Ya. Jadi cuma sampulnya aja Islam, tapi isinya bukan belum diinstal, masih blank di dalamnya, masih jong ternyata, masih kosong. Nah, banyak umat Islam di sana. Dan mengerikannya, yang paling mengerikan kata Rasulullah, wa asyaru minhum al ulama, yang paling buruk dari mereka adalah ulama. unya agak lama. Untuk membedakan dengan ulama yang asli yang Quran Sunnah. Allahu Akbar. Sekarang sudah bermunculan, artinya kita berada di fase kebangkitan Islam. Demi Allah, dalam hitungan sejarah, detik-detik kebangkitan Islam tidak lama lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan itu artinya kita akan menyaksikan khilafah tegak kembali. Itulah kenapa kita menamakan momen ini Amazing Muharram. Ini betul-betul dahsyat. Akan muncul fase yang terindah sebelum hari kiamat. Pertanyaannya, di mana posisi kita saat itu? Tentukan dari sekarang.